Bismillah Alhamdulillah Nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah salatau wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah Bismillahirrahmanirrahim ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقال النبي محمد أربع من سعادة المرء antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih wa qala al ulama wa yambaghi lahu ayyanwiya fi tazawujihi itba'as sunnah wa takthira ummatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bi husnir ri'ayil ri'ayati 'ala zaujah wa din wa raja'a waladin salihin yad'ulah Sadaqallahul azim langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkan puja kalih puji ke Allah Rabbul Izzati salawat miwasalam mugia dilimpahkan ke kajunjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad mudah-mudahan orang nuhadirung ia jaga di pekiamah singkenging syafaat di kangjeng rasul sadatil ulama minal muallimin para kiai wal asatidil kiram wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah guru orang sadaya selaku sahibul bait anuku pribado sangat dipika hormat turdemoliaken muga-moga ipasantren sing langgeng Iayail kiamah Kiaina putra-putri cucuk mantuna mugi-mugi sing kiasa derasken perjuangan mantena santri nuaya sing barta B sing bertambah Amin ya robbalwabbil khusus sepuh pribados. anu tici santri anu ku pribada sangat dipika hormat tur dimuliakan tur diteda doana oge terhilap kamu kamusuh kula Kiai Nutika Rawang, Karawang nyatana dulu kaula keneh q Haji asep mubarok anu Insyalo Kian wejangan Ka urang mugah-mga Anjenaku Allah sing dip pasian kesehatan lahir batin hijida muskulanyaletik jelemana nyakuru tapi aing pemajikan dua Kyai Haji Zainal Aripin tukang merkosa atuh hajing eh, dipaksa ko gotongng pribados hadirin sadaya dongkap Kdi hijji emang seja silaturahmibae tadi ibadah magrib sarang sepuh Serang Abah bahh orang kadi today ngahadiran Kyai Asep Mubaroko ongko deh ngulum nageh kiai Haji Zainal waktu ayah abdi nyatu seorang abah ayo kadi itu deh ongko abah tos lami cina tepanggih cek abah jeng jelma goreng teh cina eh <laughs> kaset pohok ya Allah ya Robi bener kia ya akibat dipaksa kia ya hadirin wal hadirat pribados Ayah nama tos tekagok deh nyebut besan ya Abah Haji Alinya Serang Kang Haji indu Serang keluarga besar Al Istiqlal Jadi ayah nama besan beh gitu Alhamdulillah lamun dongeng sekedik mah menang temang dongeng waktu skuring sasih rajab di ulem tah ke kebon kalapa <clears throat> ayah almarhum cek almarhum kia Ari Haji Boga Jalu cek mama ya cek kuring ayah di Cisantri dua dehi oh mama ke boga kotok bikang sakit tah tapi ulawa kalau bawa omong ya urang behelanan duduaan cek di sim kuring mohon tas beh begitu kalima Taparuk bulan zaman terakhir Anjena naparuken santri Kuring di ondang Dei Har jaluk tiah di bawah cek pribados dicandak Nu mana buka kamar nabunyalusuk nama sebab di luar Oh gitu Ulaw kalau ba omongnya? orang baik duaan mohon tatos gitu gitu gitu gitu gitu gitu terus lah mau dipanjangkan ya mau diceritakan kang ya lojor teing ya kuring ma atuh kadek gelendek ngaji iya nya terus tah meren ges kudrot irodatna Allah disababiahan kukula begitu ondangan ka kebon kalaapa Alhamdulillah di kudut kejeng diirodahkanku Allah sehingga cariyosan almarhum tercapai muga-muga panganten sing panjang jodok nubarkah Rai pribados jenengan Haji Hasan musadad eta emang tiici santri good ngaran namaah pihapun tenang ulah main coba baikku sanri did teun ngaji dulu u lama Ulin baike namun utama ngopi he bisawi Ka kakang ngajindu ka ba Ali kakang didi kakang hujang kalil sarang kakang asep keluar gak di dia umum na didikkenpang elmuwan Kenrai pribados anu jenengan anak Haji Hasan musadad OG kedah memaklumi keayaan sifat nada model koski itu sakitlah panginten rupa je rupi natah pribados nitikken Ka keluarga diditahrai pribados anu jenengan Haji Hasan musadad Hai pribados datang tadi ah mual ngaji bab sananglah dioong de Bang ngajimah pokok nama imakndege cacahan baik cacahan mah menang baikdo anu pinter nu pinter kanu bodoh anunghar kanu miskin anu miskin kanu Benghar pajabat ka rakyat rakyat jabat cacahan lagi namanya ca-nyacaken hulubalang tak ma baik cacahan jisim kuring urang loyogen kanasa kedik urusan judul na wamatul arus kek nulewi panjang nama ku guru urang tiici kampek krawang nga awas hapun ten anu kasun ngaran cacahanpaka cacahan jengkula iye ngomong untuk mual panjang tekudu panjang-panjang yang naon panjang gak ngamplet bangun lapes ih atau mending kena nu pendek heras buseko tapi nenggel hartina lojor dengan ngamplet ih mending kena nu pendek busek heras tangkal gedang sapat ulah gagabah nya kalilun kor, khairun min kathrin parapan gitu nya aku reda gitu punya hadirin hadt haasan musadad sarang neng elaakcen perlu pisan diterangkan cek ulama wayhu wnah perlu pisan kapanganten anyar kapanganten baru atautawa kan nurrek nikah nikah teh anu pertama dibagusken helak niatna niat anu pertama nyaeta itba sunnah mengikuti sunnah Kangjeng Rasulullah Muhammad pertama jangandad niatna baguskan hela diantara nailah husnun niatna en hela Oke paramuda noreeka rawin ulah asal ngasa doang innallaha la yuhibbu dzawaqina wadzawaqat Allah teresepen kajama nu kudu ngasaan doang mantak niatannya lah bagus kan itba'as sunnah mengikuti sunnah kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi nu dua geus gancang bae mah kagok jadi paksa jing kuring mah moal ngomong teh sebenarnya teu mawa wapak entak lu jangan mangajajal bae ngomong teu mawa wapak nuka dua tujuan nikah teh bu pak watak siro ummatin nabiyyi sallallahu alaihi untuk memperbanyak umat kangjeng rasul pancekang jeng rasul tazawajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umama yaumal kiamah gerana rarika anjen tangan anu walud nu turunan turunan anak numawi kudu nuwalu deangan ulah nu asal gelis neangan awet teh salah lamun eta awewe neangan laki asal kasep salah gitu dari pemuda neangan pipa majikan asal gelis salah cak Rasulullah bidati din taribat yadaka teangan nu beragama insya Allah sia selamat rumah tangga dunia akhirat mantak salah lamun jelemak neangan hanya ukur pipa majikan asal gelis kagelisan mah tilu tahun peot kakasepan dua tahun robah bener tuh mantap boga pemajikan mending nu goreng nu goreng mah sampai kapaeh goreng baik terobah robah beneran sampai kapaeh sih mah pan dia mah goreng tapi gue bakat pugu mah jen iya oh sampai kapaeh terobah oh goreng baik dia mah oh pugu mah jen tapi gelis robah maaf di selah haur misalkan ayah bintang nak bu Masya Allah bodina doh doi uh. angges be lamun lempang doang jam saya kok tik tak tik tak uh montok angges be pokoknya nama gitu bodina bahenol montok wow keren bau pokoknya nama bibir duer mata blok doang mata cara uh pokoknya nama angges kulit mulus oh pokon lamun seri waktu kayak si hungan nggak dulu dulur eta kagelisan begitu Gus boga anak lima atau anak opat atau anak tilu ini berendak eta baru tos eta si ayahnya misalkan heh eta si nunungnya misalkan bare itu masya Allah santri nek maneh kuating koleset da labuh aing barang kamar aing ayang nih mereka beng doang soang lojor nah kagelisan mah roba roba udah cuma sengir orang jada doang bener kakak sepan ge roba bu baretometer sieta anggus be irung doang bancet nagong aku bangir Massya Allah memuncanganhurrung ramo raruhhajar roho sakedeng kaasepan pantes cek Rasulullah fanfarbidadin taribat yadakamunhaang rumah tangga anu sakinah teangan lalaki anu Saleh awewe anu Sallehah Insya muga-moga ye. jadulur orang masa daya putra guru orang atau santri atau keluarga meren pribados leletikan tisi santri atuh santri muga-muga ku Allah sing disarolehkan amin maka iya jang haji adat sarang neng elak tujuan nikah nuka dua supaya memperbanyak umat rasul nulal loba boga anak nak ulah setik-setik boga anak tilu puluh kosaidina Anas sahabat Rasulullah putrana seratus boga anak 15 boga anak 35 edan 5 ayaknya 30 ih ayak gitu kumaha tuh lamun HS kurang jajarkan di tengah imah anak di goa anak di kamar di kandang suluh anak di garasi anak di mana anak ngebayang di bu pak sebab cekang jeng rasul jaga aing di pekiamah, hayang umat tepang loba-lobana numawi ibu bapak hadirin sadaya enggak ulah di kabeh kabeh kabeh benggas asubna amin daknya hebat tah politik Yahudi Yahudi ngajajah orang pak terjauh ngan 5F 5F bijakan mulai ya yang pertama F yang pertama food lain siapun non food dia makanan kukadaharan tah hiji dijajah nah bener sok ayana yang punya pabrik serimi orang kafir nupoga pabrik aci pabrik tipung pabrik segala-gala makanan tenggo dan lain sebagainya siapa Yahudi walaupun ada label dari MUI halal pala hadirin urang tenyaho MUI tenongkrongan tiap poeta, anu boga sah Yahudi mantak cek Yahudi ulah dibom orang Indonesia mah asupkan kadaharan anu diharamkan cek pendapat agama gitu cek orang Yahudi iyalah diantara anak sebab man akalal haram asot jawarihuhu saha manusia ngalobakan barang dar haram asot jawarihuhu maka seluruh anggota badan di ujung rambut sampai ujung kaki males dipakai ibadah man akalal haram kosa kolbuh ay mata kolbuh sajal mak ngalobakan barang darah haram tuas hatena atau paeh hatena susah mun barang gespaeh paeh mobil bagus di dealer tapi pae eh, atau nggak dipukul penumpang ya kudu didorong aina setrum pae eh, listrik mal hurung speaker mal nyala pak ibu salah ki kasep bongar barang apa eh ripuh barang pae eh, ji mula pes doang terong di leobi ripuh punten bu pak mantak nah awas ta food dulu anak orang kau besok, hebge tinggali ku orang ibu-ibu bapak-bapak kuari anak orang ngejajan hayang kabeh hayang kaapla ih hayang ka Indomar anak kula gecerik soro bae hayang kaapla bae susah menghindarina betul apa tidak Mantak pantas sekarang jeng Rasul jaga mah di akhir zaman alimna nata, kiai kababad ku barang haram jeng makruh jisim kuring ente munafik nabeteng kuring ngebadeg barang haram ternyata sarua ku lagi sanggup ibadah sanggup segala-gala tebisa bisa pahese sok food makanan berhasil Yahudi dari anak orang dipetakan cai kau unggal kiai geus tujuh 700 akwa lain teman mempan doa kiai kalau kedugul dugul baik barang daharna tadi pikiran halal ejeng haramna tayu pak bu betul apa tidak iya food makanan nuka dua Yahudi ngajajah orang F yang kedua apa finansial ekonomi yang mengatur Yahudi membuka duit orang Yahudi tapi bisa kuku maha pala hadirin wal hadirat kurang dilabrak salah tadi labrak jabutuh iyalah hebat dua berhasil yang ketiga F nya film sok dina google naon Allah santri kuari muntah kiamat tuk tek baik sok hadirin wal hadirat hebat kan berhasil orang gak sadar film mantak perzinahan di mana-mana sok SMP jeng SMP SMA jeng SMP SMK jeng SMA iyalah gara-gara film F yang kelima yaitu fashion pakaian pakaian jelma kulit ala cerug tebalener pakaian budak umuran lima tahun dipakai ke parawan belas tahun atau mual mejana lur nongtot handap tet gigir ngelel gigir ngolol bener temang hebat Yahudi ngajaja orang dan F yang kelima yang terakhir apa fantasi piknik tuh hadirin wal hadirat tempat piknik ngajak dibangun tujuan anak Hay supaya umat Islam resep parariknik jauhkan di Pangera anak pohok sampai sappetting sampai te hordaar te magrib ngabring Pajar maneh to labaran Idul Fitri Wow itu koco Kadur kemanaita kacol Ko Jakarta ke mana ke mana ke mana fantasi bahkan hebat Yahudi Pak kuari ayah poli pantai Aing maneh poli pantai kumaha kitu dengekan eta poli pantai ya kimukri eta poli pantai kiai kio ari lalakina make training ari bikangna make cangcut doang jengkutang. utang gitu kan atuh aing betah tama model gitu cager ya, tak orang kabehan ge beneran Kang ih bener iya fantasi hebat kan Yahudi ngajajah orang betul apa tidak nah iyalah pala hadirin wal hadirat makana nu mau ibu bapak hadirin punten kajang ajadat neng elak tujuan nikah nu dua memperbanyak umat rasul moga-moga putra putri orang sing diserolehkan ke Allah amin nu katilu tujuan nikah wal qiyamah bihusnir ayah riayah ala zaujah ngalaksanakan nggak bagus tugas ke keluarga antara suami dan istri punten ya jangan haji ya maka adik kula ya mah awas jadad eta kewajiban salaki berat tanggung jawabna nafkah dohir nafkah batin mun pamajikan teu bisa usale weh urang selahur kewajiban salakina pamajikan teu bisa wudu kewajiban salakina lain kewajiban kiai mana beteng beda ngomong kau kiai haram jadah doang kumaneh nunggu kepan kiai tidak ngaridik tolol orang kewajiban salaki betul apa tidak ya kewajiban salaki lamun pamajikan tak bisa usoli itu salakina anu kudu ngaridik matak berat tanggung jawab napakah batin untuk seorang suami napakah zahir dengekan ke bapak-bapak nunyankan imah salaki nunyangan duit salaki nunyeseh salaki nungisangan anak salaki nungejo salaki nungepel salaki nunangan suluh salaki modar modar talalaki pan kitu nak kita pikir naga anak kumaha baraca kunang teu tekul wahab ge aya kalau mah petekul muin mah bapetekul behelanan iya mah tingali cek bapak-bapak laju eta cenah Mang Haji Jamal eta tugas lang awewe sabaraha cek ibu-ibu cocok terus kaji kita kadeng eta kucili bapak dia gitu mana ibu-ibu dengekan taka dengekan dengekan terus tenang pak kayak dibebek deh kuaing tugas ibu-ibu dua hiji sawadak dua ngadangkak bisa gitu lamun ibu teaya udur Sana sanajan kernangkup toel kuno jadi salaki kudu langsung lamun taya udur sara nangkarak wak wow kuserahkan diriku semuanya untukmu bo kudu gitu iya masa laki ngajak mah atau coba ke dia bapak cina ges tariris sarono cina tariris barosen sakedeng memang tedot atau piraku mah cara carapai kami nageh kolot-kolot oh pak kawean ih buka eta gawena inya iya mah contoh punten hei di dulu kusalakina jam ke jam 2 mah kalah kencengan simbut awas ayu mamra'atin da'aha zawjuha ila firasihi fasawwafat hatta yanama falhiya mal'una salakina ngajak karanjang padahal saya udur sara ke pemajikan anak ditolak ngengkak ngengke sampai KHS fahiyah mal'unah dilaknat awawe anu gitu makanya ibu hati-hati tuh salah kena jam 2 lewat rapat kehel salah kena jlut beturun lempang kamu sholat nah bukan tong trong trong trong trong atau masyarakat kabeh hudang heka kena cina subuh tacan cina ya naon panasaran aing hudang kabehan mah cina kunaon gitu kak temolor aing sapeting oh. kuatnya hokabeh tungtung Ini nggak gabah ngan ayangan bu iya lamun ibu kos tadi nunya salaki nungi sangan anak salaki jauh salaki nungala suluh salaki nunyangan duit salaki nunyan ima salaki punya ibu ayah ganjaran ibadahkah Allah melalui salakinah atau ibu coba maca maca Quran tebeg maca sholawat tebeg tahajud gettil salathuhha tebeg na arah ketahhiru coba sing rajin baca negara lamun orang hayang loba rizki sing rajin sholat duha bener tuh lamun hayang diangkat darajat sing rajin sholat tahajud hayang tereh timu ngaji sing rajin sholat tahajud pan gitu lamun hayang menang bidadari sing rajin sholat sunnah awabin lamun hayang jembar rizki tadi sing rajin sholat duha hayang rizkina kontan sholat mait tok cara rita kene atau Allah alam gede jeng letik nama tanya beneran ngan pengusaha masuk daregel geak bek kiai nyalat kenceng nyalat kenceng ceng ceng cek kiai nyolat ke nyolat ke kabeh nyalat, ke nyolat kuat eor kabehan santri can salah subuh kang geak langsung ih bangsa bangga tunggal kadari apa nih kiai nak keur bangun majlis barang diberi amplop teh coba ceng kumpul nyalat tadi ayeuna 70-an mah King pan masjid ke dibangun majelis urang ngaji hampurabae takku kakak ce amampluk tadiwah na je kam malis urang ju tingkuls santri cek santridak kagok bikin melah karunnya urang nyobang desa di menang nyaeta santri anu nyala kamaral ku to eta budak lo harta disumbangkan deh gitu badan duit nak tuh kumah guru bahaya sih dak kuat cara kamari dari mual cina iya santri salah udah tanu itu ya hei bu bu bu terus ya, saya tik deh punya te anuka dituna tujuan nikahwahiftuddin kanggo ngaraksa agam agama barang haram wasilah pertikahan jadi halal Alhamdulil lilla tain ama bebas tadi mangjadadin jangan ngaji ada kekuma mau dicuriga kaban mau dicurigai ku mau diketaku itu mau diketak da nikah jata di Sim di benger mubarok pintu rumah nama pengalaman kalau gituep uh. mubarok di lawan terus kan kayaknyaepnya tak itu taye noka dituna tujuan ni keeta warja a waladin salihin yad'ulah ngarep-ngarep hayang boga katurunan anu so soleh ngenahun bukan anak soleh mah ngenah pelem nyah orang dia kena pelem hei nyah itu kena pelem pelem mah alabatan pais belut pelem hayang gaduh putra soleh hayang tante hayang boga anakanu sholeh Pak Bu etaksyaratnandung badulehkaanglama jatuh salat tepati beki ngaji tepati daiek terus lajuku lama shodaqoh atau tepati hayang ngajosyarat duha kommo ngedul lajutah lamun gitu akhlak urang maka kudu Mahabah resep kajjallma anu soksholeh gitu Bu Pak punya Pookken anak di diaaya awas singkat monoken tong kurang tidur bulan sakalilima gitu orang hayang eta gedang subur coba nu disubuk takal ehbettina apa dauna kayak gitu anak yang berhasil surubuk Kyina anak 2 juta setengahga 15.000 bade lercih teh duitna henek jaing mah tapi kiai mah atuh ikhlas bae bade jeung harenek di hate bener ridho bae kiai mah mohon cek kiai mohon ih bu pak nu mawi ieu nyetak anak anu soleh susah ternyata teu gampang geus moga-moga anak orang sing saroleh amin ya rabbal Ta lamun orang boga anak anu soleh nalika maut sakit kan haji jenal mere batu enggak sakit kami mere duit mau aja kemana enak pete kula gus mawa laju haji jenal batu gus mere atau enggak tinggal mana ceramah di ai balik atau kemana enak bahasa pada tuing ih nah kana mere duit da kau sebodoh amat ampurannya iya makang haji pang dedelken rai pribados sarang santri-santri di dia beres semangat insya Allah pas kuring ceramah 25 menit sakit baik moga-moga ayah manfaatna hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh